Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. seri ke-609 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Jeger sebagai Rabanyak, Edi Dosa sebagai Mahisa Taruna, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Heri sebagai Rayuyu, Tan Pek sebagai Rapangsa, Eli Panca sebagai Nyai Demung Wira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa berbicara berbisik-bisik di depan pintu gapura menuju ke ruangan penjara. Rabanyak melaporkan bahwa Demung Wira sedang menemui Lembu Sora. Bagus. Bagus kalau Demung Wira sudah berada di penjara. Sekarang ini kita tinggal menunggu hasil dari seluruh rencana Gusti Ramapati. Bagaimana dengan Mahisa Taruna Rawedeng? Mahisa Taruna sedang bergegas menuju kemari. Nampaknya pemuda itu sudah tidak sabar lagi. Saya yakin pancingan kita mengenai sasaran yang tepat. Ayo Rayuyu, Rabanyak, dan kau Rapangsa. Kita menyingkir dari sini. Kita bersiap-siap. Kumpulkan semua prajurit dan tempatkan mereka di sudut-sudut lorong. Jangan sampai kehadiran mereka mencurigakan. Ayo, kita tunggu apa yang akan terjadi. Sementara itu, Mahisa Taruna terus bergegas menuju ke ruangan penjara. Wajahnya merah padam dipenuhi api dendam. Dia berhenti di depan pintu gapura dan memandang kepada dua orang prajurit dengan tajam. Berilah aku jalan, prajurit. Aku akan menengok lembu sora di penjara. Oh, maaf, kami tidak bisa meluluskan permintaanmu. Kami harus menjaga Gusti Lembu Sora. Beliau harus istirahat malam ini. Beliau tidak diperbolehkan untuk menerima tamu. Jangan lancang, prajurit. Aku Maesa Taruna yang akan menemui Lembu Sora. Ah, kami hanya menjalankan tugas Tuan Maesa Taruna. Dan tugas ini harus kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami ditugaskan melarang siapapun juga memasuki penjara. Huh, keparat kalian. Mau minggir atau tidak? Hmm? Ya. Hey. Hmm? Ya. Ah, Tuan Maisa Taruna. Tuan, Tuan telah berani membunuh seorang prajurit Majapahit. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghalang-halangi langkahku. Mau minggir atau tidak, prajurit? Atau kau ingin menyusul temanmu itu? Hmm? Mengapa kalian memilih mati daripada menuruti keinginan Maisa Taruna? Kalian tidak tahu apa yang sedang bergejolak di hatiku. Aku harus membunuh lembu Sora. Aku harus melenyapkan pembunuh orang tuaku. Dia harus mati di tangan Mahesa Taruna. Sayang sekali prajurit. Seharusnya kau memberiku jalan dan tidak menghadang langkah-langkahku. Nah, Lembu Sora, sekarang tibalah saatnya. Mahesa Taruna akan membuat perhitungan denganmu. Biar malam ini menjadi saksi bersejarah. Beberapa tahun yang lalu, kau telah membunuh ayahanda kebu Anabrang di sungai Tambak Beras. Dan kau telah memalsukan cerita-cerita kebenaran tentang peristiwa itu. Dan kami semua, seluruh rakyat Majapahit, seluruh penghuni istana Majapahit, berhasil kau kecoh. Mereka semua kau tipu. Mereka semuanya percaya kepada kebohonganmu, Lembu Sora. Tapi malam ini, semua itu akan selesai. Kau tidak akan bisa berbohong lagi di depan Maisa Taruna. Hati-hati Lembusora. Maisa Taruna yang datang. Mahesa Taruna segera meneruskan langkahnya. Dia berjalan dengan tegap. Sementara itu keris pusaka pemberian ibunya masih terus dihunus. Dia melangkah perlahan-lahan mendekati penjara di mana lembu Sora ditempatkan. Pada saat dia berjalan menikung lorong, hatinya berdetak dengan kencang karena tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Bayangan itu melangkah semakin lama semakin dekat. Oh, siapa kau? Berhenti. Aku katakan berhenti. Jangan menghalang-halangi langkahku. Nanti kau akan celaka. Oh, Mahisa Taruna. Rupanya kau Mahisa Taruna. Oh, aku tahu sekarang. Rupanya kau yang bermaksud mendusta nyawa Gusti Lembu Sora. Benar. Aku akan membunuh Lembu Sora malam ini. Dan rupanya kau adalah Demung Wira. Ah. Salah seorang kaki tangannya. Minggir, Demung Wira. Jangan menghalang-halangi niatku. Jangan berdiri di tengah jalan. Ayo, pergilah cepat-cepat dari tempat ini. Supaya kau ah. tidak menyesal. Tunggu, Mahisa Taruna. Tenanglah. Lebih baik sarungkan dulu keris pusakamu itu. Dan marilah kita bicara secara baik-baik. Kau tidak akan dapat membujukku, Demung Wira. Aku tahu siapa kau. Apakah kau ditugaskan untuk menjaga keselamatan Lembu Sora? Sayang sekali Demung Wira. Usahamu itu pasti akan gagal. Malam ini juga Lembu Sora harus mati di tangan Mahisa Taruna. Dia harus menebus nyawa orang tua laki-lakiku. Jangan terburu nafsu Mahisa Taruna. Aku tahu kau masih muda usia. Dadamu masih mudah terbakar. Tapi ku harap kau bisa berpikir lebih tenang. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadimu dengan Gusti Lembu Sora. Nah, kalau begitu cepatlah minggir. Aku tidak butuh omongan-omonganmu. Ah, tunggu Mahisa Taruna. Aku ingin bicara secara baik. Dengarkan dulu. Kau tidak pantas melakukan perbuatan seperti ini, Mahisa Taruna. Kau adalah putra seorang pendekar sejati. Kau adalah putra Kebo Andabrang, salah seorang pengawak peraja Majapahit yang dapat menjadi teladan. Kau tidak pantas melakukan perbuatan tercela seperti ini. Pikirkan baik-baik, Maisa Taruna. Demung Wira, kau tidak akan bisa melunakkan hatiku. Kau tidak akan bisa meruntuhkan semangatku. Hanya satu keinginanku di dalam hidup ini. Ialah membalas dendam. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang padi, bayar padi. Aku tidak akan pernah merasa puas jika belum merobek-robek perut lembu Sora. Tunggu, Maisa Taruna. Tunggu kataku. Kalau kau masih berdiri di situ, bukan salahku Demung Wira. Iya! Yeah! Saudara Wedeng, aku seperti mendengar suara orang bertarung di sebelah sana. Itu pasti Demung Wira dan Mahisa Taruna. Ayo cepat Rawedeng kita lihat lebih dekat. Tidak Rayuyu. Kita tunggu di sini saja. Kita tidak perlu mendekat. Biar saja mereka bertarung sampai salah seorang di antara mereka mampus. Dan setelah itu kita tangkap, kita ringkus pemenangnya. Aku yakin Demung Wira akan keluar sebagai pemenang. Dan kalau memang dia benar dapat memenangkan pertarungan dan Mahisa Taruna terbunuh, maka itu artinya rencana Gusti Ramapati berjalan dengan mulus. Karena itu, kita tunggu di sini saja. Keparat Demung Wira jadi kau benar-benar mau menghalang-halangi niatku. Kau harus tahu siapa Gusti Lembu Sora. Beliau adalah salah seorang panglima kerajaan Majapahit. Dan aku adalah Demung Wira. Aku adalah anak buahnya. Aku tidak akan membiarkan seorang pun mencenderai kulit beliau. Hm, kalau begitu, kau lebih dulu yang harus menjadi korban Demung Wira. Jangan sombong, Mahisa Taruna. Kau sudah berani datang ke penjara dengan menghunus keris. Itu artinya kau telah mengibarkan bendera perang kepada kami. Sekalipun kau putra seorang pahlawan seperti Kebo Anabrang, tapi hatimu diliputi kegelapan. Jiwamu dicengkeram oleh kekerdilan. Kau akan menyesal, Mahisa Taruna. Kaulah yang akan menyesal, Demung Wira. Hmm? Ya. ya, ya, ya oh. Mahesa Taruna langsung menyergap. Demung Wira mengelak. Mahesa Taruna memburu musuhnya dengan keris terhunus. Sementara Demung Wira melayaninya dengan sebuah pedang pendek. Pertarungan sengit terjadi. Tapi nampak Demung Wira lebih berpengalaman. Mahisa Taruna bertarung dengan darah muda yang masih mudah panas. Karena itu gerakannya seringkali kurang terkendali. Akhirnya Demung Wira dapat menguasai jalannya pertarungan. Dia terus berusaha menekan Mahisa Taruna. Melihat musuhnya jauh lebih kuat, Maisa Taruna merasa sangat geram. Dia melompat dengan garang, kemudian menyabetkan ujung kerisnya. Demung Wira berkelit ke samping. Serangan Maisa Taruna menerpa ruangan kosong. Melihat serangannya kembali gagal, Maisa Taruna memutuskan untuk mengambil langkah seribu. Tunggu Maisa Taruna! Tunggu! Jangan lari Maisa Taruna! Sakit pinggang, encok, rematik. Minum kamu Super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok, encok, ku Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. ayo Ayu, awasi terus mereka. Mereka telah pergi. Awasi terus. Jangan sampai mereka lolos. Bagaimana dengan prajurit-prajurit itu, Rawedeng? Ambil sepuluh orang prajurit untukmu. Sementara aku akan memimpin yang sepuluh lagi. Cepat, Rayuyu. Mereka keburu jauh. Ah, ah, kurang ajar Demung Wira. Dia telah menggagalkan niatku. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku harus berhasil memasuki penjara dan membunuh lembu sorak. Setan belang Demung Wira. Mahisa Taruna baru saja akan beranjak dari tempatnya berdiri ketika mendadak Demung Wira sudah berdiri kembali di hadapannya. Orang kepercayaan lembu sorak itu berdiri tegap, menantang. Mahisa Taruna menjadi sangat jengkel. Demung Wira, awas! Jangan turut campur urusanku. Urusanmu adalah juga urusanku, Mahisa Taruna. Jika kau tetap berniat membunuh Gusti Lembu Sora, maka kau harus lebih dulu melangkahi mayat Demung Wira. Sombong kau Demung Wira. Jangan merasa lebih unggul dariku. Sekarang kita mulai lagi. Sekarang aku tidak main-main. Aku akan membunuhmu. Hmm. Iya. Eh, iya. Eh, iya. Iya. Kali mereka bertarung. Kali ini Maisa Taruna bertarung dengan seluruh tenaganya. Tapi kali ini usahanya pun gagal. Serangan-serangannya selalu dapat ditepiskan oleh Demung Wira. Maisa Taruna bertambah geram. Ia merasa rencananya membunuh lembu Sora dicegal di tengah jalan oleh Demung Wira. Akhirnya dia menyergap Demung Wira dengan membabi buta. Tangannya menyabet kiri kanan, kakinya menendang, dan dia menyeruduk seperti seekor babi hutan. Dan hal itu justru membuat pertahanannya menjadi rapuh. Suatu saat dia berusaha menikam Demung Wira dari arah samping. Demung Wira mengelak dengan manis. Tangan kanannya menetap bahu Maisa Taruna. Maisa Taruna mencuri tertahan. Dan saat berikutnya, pedang pendek milik Demung Wira menembus lambung kirinya. Ah, ah, ah, ah, ah. sampai peristiwa pembunuhan ini terbongkar, aku akan celaka. Bukan, bukan hanya aku. Gusti Lembu Sora juga pasti akan terlibat. Aduh, aku menyesal sekali. Aku sungguh-sungguh menyesal. Semuanya sudah terjadi. Mahisa Taruna sudah terkapar menjadi mayat. Ya, aku harus segera melarikan diri. Baru saja Demung Wira akan beranjak pergi, mendadak dari arah ujung lorong muncul beberapa orang prajurit. Rawedeng berdiri di depan mereka. Tangkap Demung Wira! Tangkap Demung Wira! Tangkap dia! Dia sudah membunuh Mahisa Taruna. Ayo. ayo, ayo, ayo Bagaimana Rayuyu? Rabanyak, Rapangsa. Aku kehilangan jejak, Rawedeng. Temung Wira lenyap bagaikan ditelan nasab. Ah, celaka. Kita harus bisa menangkap orang itu. Kalau sampai lolos, Gusti Ramapati akan kecewa sekali. Tadi kami sempat melihat bayangannya berkelebat di ujung lorong sebelah sana. Ah, tapi mendadak dia lenyap begitu saja. Lalu bagaimana dengan mayat Mahisa Taruna? Apakah sudah diamankan? Sudah Rawedeng. Mayat itu sudah diamankan untuk barang bukti. Bagus. Sekarang ayo, kita cari Demung Wira. Masa kita tidak bisa menemukannya? Kita periksa seluruh lorong-lorong. Kita obrak-abrik barak prajurit. Ia pasti belum keluar dari istana. Ayo cepat rayu Rayuyu, Rabanyak, Rabangsa. Kita uber dia. Kurang ajar. Di mana bersembunyinya orang itu? Eh, kami juga sudah memeriksa seluruh barak prajurit Rawedeng. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Apakah Demung Wira mempunyai aji limunan? Apakah dia bisa menghilang seperti asa? Sudah, sudah. Jangan bicara tidak karuan seperti itu. Ayo sekarang ikut aku. Kita periksa rumah kediaman Demung Wira. Kalau memang dia bermaksud melarikan diri dari istana, dia pasti akan menemui istrinya lebih dulu. Dia pasti akan pamitan dengan istrinya lebih dulu. Ayo cepat ikut aku. Ayo buka pintunya. Cepat buka pintunya. Buka Ayo. pintunya. Atau aku dobrak dari luar. Ada apa ini? Ada apa kalian ribut-ribut datang kemari? Apa yang telah terjadi? Kami mencari Demung Wira. Apakah dia sudah kembali? Tidak. Dia tidak ada di rumah sekarang ini. Kau jangan berdusta, Nyai. Suamimu telah membunuh seseorang. Dan sekarang kami akan menangkapnya. Apa? Kakang Demung Wira telah membunuh seseorang? Oh, benarkah demikian? Cepat, Yu, Masuk dan geledah seluruh isi rumah. Cepat! Tunggu, tunggu dulu. Kalian ini mau apa? Suamiku tidak ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Sakit pinggang, encok, rematik Minum Karong Super Pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh, sakit pinggang Jalannya sempoyongnya Encok, encok kulor Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Thank you. Chandra Wedeng. Dia tidak ada di rumah. Mungkin memang dia tidak berani kembali ke rumahnya. Mungkin dia terus melarikan diri, Rawedeng. Awas, Nyai. Kau jangan coba-coba berani menyembunyikan suamimu, Nyai. Suamimu telah melakukan kesalahan besar terhadap pemerintah Majapahit. Dia telah membunuh Mahisa Taruna. Kalau sewaktu-waktu dia kembali ke rumah ini, Kau harus melapor kepada kami. Ini saran kami, Nyai. Akan kau pakai atau tidak saran kami? Terserah. Ayo Rayuyo, kita cari ke tempat lain. Ternyata benar firasat buruk yang kau terima. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa kau sampai membunuh Maisa Taruna? Oh, kakak, kalau begini peristiwanya bisa berbelit-belit. Perkara Gusti Lembusora pasti tidak akan pernah selesai. Dan kita semua akan terlibat. Ah, Kakang Demumira. Mengapa kau bertindak ceroboh seperti itu? Mengapa kau membunuh Mas Taruna, kakak? itu, Demung Wira berada di rumah Patih Emban. Patih Emban adalah juga orang kepercayaan Lembu Sora, sama seperti halnya dengan mantri para kerama. Demung Wira baru saja selesai menceritakan perihal apa yang baru saja dialaminya bersama Mahisa Taruna. Uh, kalau begini tutnya bisa panjang Demung Wira. Peristiwa ini bisa merembet kemana-mana. Mengapa kau bertindak gegabah seperti itu, ha? Aku tidak bisa membiarkan Maisa Taruna menghundus keris dan menikam Gusti Lembu Sora. Ini sudah menjadi tugas dan kewajibanku Patih Umbang. Tapi akibatnya bisa sangat mengerikan sudah. Semuanya sudah terjadi. Sekarang bagaimana sikapmu Patih Emban? Mungkin sebentar lagi aku akan keluar dari istana ini. Hmm. Aku tidak mau ditangkap oleh kaki tangan Ramapati. Memang, begitulah jalan yang terbaik Demung Wira. Kau harus segera melarikan diri. Lalu bagaimana dengan sikapmu, Patih Umpan? Hah, apa maksudmu, Demung Wira? Maksudku apakah kau masih mempunyai kesetiaan kepada Gusti Lembu Sora? Sekarang keadaannya menjadi kawat. Jika kau dan mantri para kerama terus berada di istana Majapahit, kalian pasti akan tertekang. Demikian juga Gusti Lembu Sora. Aku yakin Gusti Lembu Sora tidak akan jadi dibebaskan setelah peristiwa ini nanti tersebar. Ya, aku menyesal sekali. Tapi bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Dan aku bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kau mengerti apa yang kumaksudkan Pati Emban? Iya. Aku mengerti, Demung Wira. Memang, kita sudah kepalang basah. Kematian Mahisa Taruna pasti, ya, pasti akan dijadikan alat ampuh oleh kelompok Ramapati. Ah, kalau begitu, Sebaiknya kita mengambil langkah-langkah yang tegas. Langkah-langkah yang bagaimana yang kau anggap sebagai tegas itu, Patih Empat? Kita ini ibarat sudah terpojok seperti kecoak-kecoak. Maju tatu, mundur acur. Jika kita terus bertahan di istana ini, lama-kelamaan kita pun akan disingkirkan. Cepat atau lambat, kita pasti akan dimusnahkan. Nah, karena itu aku mempunyai pikiran demikian Demung Wira. Iya, bagaimana? Cepat petarakan. Nanti aku akan segera menghubungi mantri para kerama. Sekarang ini sebaiknya kau segera pergi meninggalkan istana Demung Wira. Tapi aku harus tahu di mana kau bersembunyi. Nanti aku akan membawa orang-orangku menyusulmu. Kemudian kita angkat senjata, kita berperang melawan Pati itu. Aku setuju sekali Patih Emban. Tapi bagaimana dengan Gusti Lembu Sora? Beliau pasti tidak akan setuju. Hmm. Kita tidak bisa terus-menerus mengikuti sikap Gusti Lembu Sora, Debung Wira. Oh. Kita sendiri nanti yang akan susah. Gusti Lembu Sora terlalu lunak. Beliau selalu dibayang-bayangi oleh semangat persatuan dan kesatuan Majapahit. Beliau terlalu mencintai Majapahit ini, dan kita tidak pernah akan mengerti apa itu artinya. Kita tidak pernah memahami keinginan Gusti Lembu Sora yang sesungguhnya. Kita ini orang-orang sederhana, Demung Wira. Kita hanya tahu menjadi prajurit, mengangkat pedang dan membunuh orang. Dan kita tidak pernah tahu hal-hal yang rumit serta yang jelimet. Kita tidak pernah mempunyai perhitungan seperti itu. Ah, benar, Patih Emban. Hmm. Kukira kita sependapat. Dan kukira mantri para kerama akan mendukung rencana kita ini. Kapan kau akan menghubunginya? Aku harus mencari waktu yang tepat, Demung Birah. Aku akan segera menghubunginya. Kau tidak perlu khawatir. Mantri para krama pasti akan mendukung rencana ini. Bagus. Soal Gusti Lembu Sora, sebaiknya kita kesampingkan dulu. Nanti kalau kita sudah berhasil menyusun kekuatan di luar Majapahit, barulah kita akan mencoba kembali membujuk Gusti Lembu Sora. Iya, mudah-mudahan saja kesempatan itu akan kita peroleh. Nah, sekarang begini, Pati Emban. Hmm, bagaimana? Aku harus segera melarikan diri. Aku akan pergi ke kampung halamanku, Desa Segalu. Aku akan bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Uh, apakah desamu itu cukup aman? Kukira Segaluh cukup aman untuk tempat persembunyianku sekarang ini. Iya. Tapi aku minta tolong kepadamu, Pati Emban. Apa? Jika kau nanti berangkat membawa pasukan secara diam-diam, ajaklah istriku dan anak-anakku. Iya, iya. Bawalah mereka serta. Sementara ini, aku tidak dapat membawa mereka. Nah, Patih Empan. Aku tidak bisa lama-lama. Kutunggu kau di desa Segalu. Hati-hati Demung Wira. Perlahan-lahan Demung Wira keluar dari ruangan pendopo rumah kediaman Patih Emban. Patih Emban segera menutup pintu. Demung Wira berjalan menyusuri lorong. Tapi begitu tiba di tikungan lorong, mendadak bermunculan beberapa orang prajurit. Rawedeng berdiri di depan mereka. Mah ah, itu dia. Itu dia Demung Wira. Tangkap Demung Wira. Ringkus Demung Wira. Dia sudah membunuh Mahisa Taruna. Ayo, tangan, ayo. Ayo, tangan. dikejar. Dia melarikan diri, Rawedeng. Dia menyerobot kuda seorang prajurit. Jangan biarkan dia lolos, Rayuyu. Ayo kita kejar. Kejar terus. Ayo, harus dapat meringkusnya. Ayo cepat. semuanya naik ke atas punggung kuda masing-masing. Kita kejar Demengwira. Ayo. Wira telah berhasil lolos. Kita semua benar-benar bodoh. Seharusnya kita sudah dapat meringkusnya. Kemana kira-kira dia akan melarikan diri, Rawedeng? Entahlah, Rayuyu. Ya, dia bisa bersembunyi di mana saja. Lalu bagaimana kita sekarang? Apakah kita akan kembali ke Majapahit dan melaporkannya kepada Gusti Ramapati? Iya, itulah yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin terus mengejar Demung Wira. Sebaiknya kita laporkan dulu peristiwa ini ke hadapan Gusti Ramapati. Dan setelah itu kita tinggal menunggu tugas berikutnya. kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Enco, enco kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. kalian ini benar-benar manusia goblok. Menangkap orang seperti Demung Wira saja tidak pecus. Apa sebenarnya yang bisa kalian lakukan? Uh, ampun Gusti Ramapati. Memang seharusnya kami dapat menangkap Demung Wira. Tapi tiba-tiba saja Demung Wira menyerobot kuda seorang prajurit. Kemudian menggebrak binatang itu keluar dari istana. Kami sudah berusaha mengejarnya, Gusti. Tetapi kami kehilangan jejak. Mohon ampun atas kesalahan kami, Gusti. Sudah, sudahlah. Kerja kalian hanya membuat kegagalan dan minta ampun. Sekarang begini. Uh, ya, Gusti. Apa yang harus kami kerjakan selanjutnya? Uh, Kemana kira-kira arah Demu Wira melarikan diri? Hmm? Kami mengejarnya sampai di batas desa Sanggariti. Demu Wira terus melarikan diri ke arah selatan. Nah, kalau begitu aku kira-kira bisa tahu di mana tempat persembunyiannya Demu Wira. Dia pasti pulang ke rumah orang tuanya. Oh, di mana rumah orang tuanya itu, Gusti? Demung Wira itu berasal dari desa Segalu. Sekarang dia pasti pulang ke desa Segalu. Karena itu, mumpung belum terlalu lama, cepat kumpulkan prajurit sebanyak 200 orang. Kemudian grebek desa Segalu. raka brik desa itu sampai Demung Wira ketemu. Tangkap dulu kepala desanya. Kemudian ajak dia bekerja sama untuk melacak jejak Demung Wira. Bagaimana? Kalian paham maksudku? Paham, Gusti Ramapati. Uh, kapan kami harus berangkat? Jangan membuang-buang waktu percuma. Sekarang juga kalian berangkat ke desa Segal. Ingat, kalian harus membawa prajurit-prajurit pilihan. Aku khawatir Demung Wira mendapat dukungan dari warga desa Segaluh, kemudian membuat perlawanan. Karena itu, sebaiknya kalian membawa prajurit paling tidak 200 orang. Nah, kerjakan. Sementara aku akan melaporkan peristiwa ini secara resmi di hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Hmm? Baik, Gusti Ramapati. Kami akan segera menjalankan perintah. Wedeng dan teman-temannya segera memilih prajurit-prajurit yang baik. Setelah jumlahnya 200 orang, mereka kemudian berangkat meninggalkan pintu gerbang Majapahit. sudah mendengar desas-desus berita itu, Paman Ramapati. Tetapi aku belum mendapat laporan secara resmi. Demikianlah, Gusti Prabu. Demung Wira telah jelas-jelas membunuh Mahisa Taruna. Sekarang ini mayat Mahisa Taruna berada di rumah kediaman hamba. Dan sekarang kami semua menunggu perintah dari Gusti Prabu. Demung Wira harus ditangkap kembali dan diadili. Jelas, dia telah melakukan kesalahan. Tugas ini kubebankan kepadamu, Paman Ramapati. Ampun, Gusti Prabu. Ampun kalau sekiranya hamba berbuat lancang. Sebenarnya hamba telah menugaskan 200 orang prajurit untuk mengejar Demung Wira ke desa Segalu. Desa itu adalah desa kelahiran Demung Wira. Hamba yakin Demung Wira bersembunyi di sana. Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa mendahului perintah Gusti Prabu. Hal ini terpaksa hamba lakukan demi derajat dan kewibawaan pemerintah Majapahit Gusti Prabu. Tidak apa-apa Paman Ramapati. Keputusanmu itu sudah sangat tepat Jangan sampai Demung Wira menjadi buron terlalu lama. Dia harus segera ditangkap kembali. Arya Kamandanu dan Sakawuni yang juga sudah mendengar berita pembunuhan itu merasa sangat prihatin mereka sama sekali tidak menduga Demung Wira berbuat nekat seperti itu. Peristiwa ini bisa kembali menyulitkan kedudukan Paman Lembu Sora, Buni. Demung Wira adalah orang kepercayaan Paman Lembu Sora. Benar, Kakang. Dengan terjadinya peristiwa ini, harapan Paman Lembu Sora untuk dibebaskan bisa buyar kembali. Sekarang aku menjadi bingung. Rasa-rasanya kita ini tidak mempunyai musuh. Tetapi mengapa kita tidak bisa hidup dengan tenang di istana Majapahit? Ada saja peristiwa yang membuat resah. Ada saja orang-orang yang sengaja menyebar kasak kusuk sehingga membuat keruh seluruh isi istana. Mungkin memang seperti inilah kehidupan di lingkungan istana, Kakang. Apa senangnya hidup di lingkungan seperti ini? Orang hidup saling mencurigai, saling mengintip, saling mendepak dan menjegal, setiap pembicaraan hampir-hampir tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Semua orang selalu mencari muka di depan Gusti Prabu. Rasanya sulit sekali untuk bernapas dalam udara seperti ini. Kita harus bersabar, Kakang. Jika kita tidak sabar dan larut dalam kegelisahan hati, keadaan istana Majapahit bisa bertambah runyam. Oh, kasihan Paman Lembusora. Kasihan Gusti Prabu. Ya, Majapahit telah susah payah kita dirikan. Banyak sudah korban jatuh demi tegaknya negeri ini. Kalau saja aku tidak ingat betapa sukarnya merintis berdirinya Majapahit. Betapa pahitnya hidup di tengah-tengah hutan tarik. Mungkin aku sudah pergi meninggalkan istana ini. Aku benar-benar tidak kerasan, Buni. Kita seperti hidup di dalam api sekam panas. Hawanya selalu panas. Tapi, ya, mungkin kau benar. Kita memang masih harus bersabar. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungi Gusti Prabu. Senantiasa melimpahkan rahmatnya di hati pucuk pimpinan negeri ini. Mudah-mudahan Majapahit tidak terancam dari bahaya kehancuran. saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.